السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونور قلوبنا محمد إمام رسل رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد muslimin yang dimuliakan Allah. Ini kebetulan pada malam ini saya nggak bawa kitab karena yang biasa ikut saya karena saya dari perjalanan jadi nggak sempat bawa kitab. Jadi kita bicara masalah maulid saja. Alhamdulillah kita masih ada pada hari-hari bulan maulid yang mana kita harapkan dengan banyaknya maulid yang dibaca, banyaknya zikir yang diucapkan oleh kaum muslimin semuanya itu menular. Kebaikannya itu menular sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan sepanjang tahun bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan-bulan yang penuh dengan rahmat dan kebaikan itu cuma ada dua bulan. Yaitu bulan Ramadan dan bulan Rabiul Awal bulan Ramadan dengan puasa serta tarawehnya, bulan Maulid dengan pembacaan Maulid Nabinya. Sehingga bisa dibayangkan kalau Al Habib Ahmad bin Hasan Al Abbas anhu warba beliau mengatakan setiap kali ada pertemuan semacam ini itu Allah SWT menurunkan sebuah rahmat yang diibaratkan seperti sebuah awan berada di atas tempat majelis itu. Sehingga setelah kita selesai nantinya Kita pulang ke rumah masing-masing Maka masing-masing daripada hadirin itu Mendapatkan bagian daripada awan cahaya tersebut Setelah mereka semua dapat bagiannya Masih banyak sisanya Itu sisanya itu dibagi-bagikan kepada penduduk sekitar Sampai dibawa ke tempat-tempat orang-orang yang tidak pernah beribadah Tidak pernah mengenal Allah Ta'ala Mereka pun juga dapat Bayangkan kalau satu majelis semacam ini bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah sedemikian rupa bagaimana kalau seumpama di dalam malam ini misalnya hari ini misalnya ada seribu majelis, ada seratus majelis, ada lima ratus majelis sehingga kita pada waktu itu dapatnya banyak. Sama seperti ini. Kalau kita lihat dari segi keduniaan, tatkala ada sebuah kota di mana rata-rata penghasilan penduduk kota itu besar, pemasukannya itu besar, otomatis tergerek semuanya. Tukang becaknya tergerek, toko-tokonya layu, laku. Kemudian uang itu beredarnya itu banyak, sama. Perumpamannya itu sama. Jadi ketika bulan mau karena baca mau di mana-mana semuanya sehingga masing-masing semua mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah kita termasuk orang yang mau membaca Maulid menyenangkan bagi Rasulullah Rasul Muhammad SAW bersedekah dan lain sebagainya pada bulan Maulid itu adalah merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa dapat menjaring pahala serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Habibana Ali bin Muhammad Habsyi bahwasanya ada satu orang di zamannya Abdul Malik bin Marwan, seorang raja dari Umayyah, Bani Umayyah. Seorang pemuda ini baru memiliki kuda. Kuda baru. Ya biasalah kalau orang punya kuda baru kan dipamer-pamerkan. Kita punya mobil baru dipamer-pamerkan. Ya kan? Dan biasanya kalau masih mobil baru, namanya juga baru dia memiliki. Karena kan belum adaptasi benar. Baru bisa mengendarainya itu. Sehingga anak muda itu menggunakan menaiki kudanya itu dengan kencang sampai akhirnya tidak bisa mengerem. Ada satu anak yang lewat nyebrang sana nggak bisa ngerem, kena tabrak oleh kuda tersebut mati. Ternyata anak itu bukan anaknya orang biasa, bukan anaknya orang awam. Tapi ternyata anak itu adalah anaknya Abdul Malik bin Warwan, raja pada waktu itu. Sehingga ketika mengetahui akan kejadiannya marahnya luar biasa Abdul Malik bin Panggil dia. Panggil sehingga ketika dia itu datang kepada Abdul Malik bin Marwan sebelum masuk ke pintu istananya itu, dia berpikiran di dalam hatinya, kalau seumpama aku selamat dari sanksi yang berat daripada Abdul Malik bin Marwan, bin Marwan maka saya akan membuat maulid besar-besaran. Di dalam hatinya, subhanallah, begitu bertemu dengan Raja Abdul Malik bin Marwan, langsung lunak hatinya itu. Langsung lunak hatinya. Sehingga dikatakan cuma kenapa kamu sampai teroboh sampai menabrak anakku? beliau iya wahai raja saya tidak sengaja saya baru mengendarainya. Saya minta ampun, saya minta maaf. Akhirnya kata raja itu dia mengatakan ya saya maafkan kamu. Tapi saya ingin bertanya kepada kamu suatu hal. Apa sih yang kamu lakukan ini? Sehingga tadinya saya menggebu-gebu marah, ingin marah kepada kamu. Tapi ketika berada di depanku, di depan kamu justru aku lunak. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya kata beliau, Gal iya aku bernazar dalam hatiku. Kalau semua aku bebas dari sanksi yang kau berikan, maka aku akan membuat maulid besar-besaran. Subhanallah. Akhirnya apa? Raja itu, kalau begitu saya titip uang ini untuk membuat maulid besar-besaran itu. Jadi selamat dalam uang lagi. Nah ini yang kita harapkan. Makanya jadi kalau kita itu hadir maulid, hadir majlis taklim semacam ini, ini hadir majlis-majlis yang menguntungkan, yang mendatangkan mendatangkan uang, mendatangkan godaul haja, mendatangkan siraman rohani, mendapatkan cipratan rahmat Allah Subhanahu wa ini. Nah, cuma aksa seyogianya lah. Kalau kita datang ke tempat-tempat yang semacam ini, maka hendaknya niatnya itu jangan cuma niat duniawi gitu. Eman kita. Karena dunia itu nggak bakal kemana-mana. Insya Allah ditetapkan. Paling yang kita minta masalah dunia itu keberkahannya. Nah, tapi kalau dunia insya Allah tidak akan kemana-mana. Siapa sih yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Beliau yang disifatkan oleh Allah SWT. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kecuali pasti bersambung dengan wahyunya, pasti benar demi Allah pasti benar. Cuma kita ini kadang-kadang tidak percaya karena orang tu kita. Beliau sendiri yang mengatakan, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nafasa ruhul amin fi rawi. Alla tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa tastawfiya ajalah. Yang artinya telah berbisik di telingaku malaikat Jibril dan dia telah berkata bahwasanya tidaklah ada seorang manusia pun yang akan meninggal dunia kecuali sudah habis ajal yang ditentukan sudah tuntas rezeki yang ditentukan baru dia akan meninggal. artinya kalau dunia kita wajib usaha, ya. kita harus buka jaring, menjaring, jadi buka toko, kita usaha sana sini, tapi kita harus percaya rezeki kalau kemana-mana gitu. Sesuai dengan uh, eh, kasidahnya Bahadad yang sangat terkenal itu. Guddu min ta'ala birrizqil gawam fil kitabil munzal nuridin anam alladhi li ghairik lam yasil ilaik walladhi gusim lak hasilun dadaik فاشتغل بربك والذي عليك في فرد الحقيقة والشرع المسؤول لا يكثر همك ما قدر يكون jadi artinya Allah Ta'ala telah menjamin rezeki kita di mana disebutkan jaminan tersebut di dalam Al-Quran yaitu di dalam firman Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha tidak ada satu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini kecuali pasti Allah menanggung rezekinya Allah yang menjamin rezekinya. Nah, itu sudah tanggungan Allah Ta'ala. Bukan pekerjaan kita. Makanya kata Allah Abdullah terus, pekerjaan kita ini bukan mencari rizki. Kita itu menjemput rizki. Tapi kerjaan kita itu adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Itu tugas kita. Makanya kita hidupnya nggak lama-lama. 60 tahun sampai 70 tahun. Oleh karena itu pula kenapa sih yang namanya dunia itu penuh dengan ketidakenakan? Kenapa sih yang namanya dunia ini penuh dengan problema? Kenapa sih dunia ini penuh dengan musibah? Kenapa sih dunia ini penuh dengan bencana? Kenapa? Seperti uh, Imam Syafi'i mengatakan dalam qasidahnya, "Wa mad illa hakadha raziyatu malin aw firaqu ahbabi." Beginilah dunia. Enggak ada kecuali dua hal yang akan terjadi. Kalau enggak hilang harta, hilang sanak keluarga. Ini meninggal, yang ini meninggal, lalu disusul yang ini meninggal juga. Harta kita dulu punya, sekarang enggak ada. Dulu kita kaya, sekarang kita miskin. Itulah dunia isinya. Kalau ada kesenangan sebentar, udah itu kembali lagi seperti asalnya. Untuk apa Allah Ta'ala menampakkan semacam ini? Supaya itu karena rahmat yang Allah Ta'ala kepada kita. Maksudnya begini loh. Sudah kamu tahu dunia semacam itu. Kamu masih memilih dunia? Masya Allah, itu maksudnya. Sudah kamu tahu, lihat bagaimana kamu hidup di dunia. Dunia itu seperti itu. Enggak kamu, enggak Nabi Muhammad, enggak Nabi-Nabi yang lainnya. Seperti itu sudah kehidupan dunia. Mau makan susah, cari dulu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Daripada kepenatan-kepenatan yang kita rasakan setiap harinya. Sudah kita rasakan dari semacam itu, lalu kamu memilih dunia. Hasya wa kalla. Oleh karenanya, Batuba, sumatuba, liman fakar. Maka beruntung, sungguh beruntung. Dan beruntung bagi mereka yang berpikiran, Oh, bahwa saya dunia ini adalah sebuah arena untuk menjembatani saja, lewat saja. Karena waktunya pendek. Kehidupannya tidak mengenakkan. Gitu. <laughs> Nah, oleh karena minta keberkahannya. Minta berkah. Ya Allah berkatilah harta saya. Kalau mau minta, mintalah berkah. Tapi kita harus berusaha mencari. Karena apa? Bukan berarti orang mencari dunia itu berarti bukan ibadah-ibadah. Asalkan niatnya baik. Dengan tujuan yang baik. Dengan cara yang baik. Niatnya baik yang pertama. Bukan niat untuk bermaksiat, tidak. Tapi niatnya baik untuk ibadah. Tujuannya baik untuk menghidupi keluarga. Supaya kita tidak minta-minta. Tujuannya baik. Dengan cara yang baik. Sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kita menghindari segala macam transaksi riba. Penipuan dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan cara, dengan tiga hal itu maka kita akan mendapatkan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW di mana Nabi SAW bersabda At-tajirus saduq al-amin yuhsyaru ma'al anbiya was Orang yang pedagang jujur terpercaya orang semacam itu nanti Allah Taala bangkitkan bersama para nabi, bersama para syuhada. Luar biasa. Bersama para nabi, bersama para syuhada kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis lain disebutkan at-tajirus saduq al-amin yusharu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan man amsa kalan min talabil halali amsa mafuran lah. Barang siapa pada sore hari kita pelat, capek kita habis cari harta, habis kita bekerja sore hari capek tapi karena halal. Mintalah bil halal dari pencarian cara-cara mendapatkan dunia yang halal. Apa kata Nabi Muhammad? Pada sore hari itu juga, maka dia itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala untuk dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa. Cuma masalahnya sekarang ini kan sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita cermati, kita pahami, kita pelajari. Semua hadis Nabi itu yang berkaitan dengan akhir zaman, semuanya itu akan terbukti satu demi satu nyata betul. Di antaranya Coba lihat. Cermati, pahami, dengarkan baik-baik hadis ini. Kata Nabi Muhammad, layak yanna ala nasi zamanu." Bakal datang kepada manusia suatu zaman. La yatlam dinin. Dinu hatta yafirra bihi min syahikin ila syahikin wa min juhrin ila juhrin. Fasa'alladhi alladhi la yurawak. alladhi yurawwahu. Jadi kata Nabi Muhammad, bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu orang itu tidak akan bisa menyelamatkan agamanya kecuali dengan cara berpindah-pindah dari puncak gunung satu ke puncak gunung yang lainnya. Bukan tinggal di bawah gunung, di puncak gunung sana. <laughs> Yang jarang orang tinggal di sana. Nanti kalau sudah ada pengaruh lainnya, datang pindah lagi ke puncak satunya. Bahkan kata Rasulullah min ila juhrin, dari tempat lubang, dari gua satu ada lingkungan yang nggak baik pindah lagi ke gua satunya gitu. <laughs> itu orang yang selamat nanti ini sekarang kita sekarang kalau hadir di tempat yang semacam ini masya Allah nikmat luar biasa ingat kepada Allah ingat kepada Muhammad ingin beribadah pengen jauh dari maksiat tapi begitu sampai di rumah lupa lagi lihat televisi lupa lagi itu lingkungannya sudah makanya para hadirin kita ini sebagai orang tua ini harus bisa menyelamatkan anak-anak kita harus bisa menyelamatkan anak-anak kita. Mereka tanggung jawab kita. Cukup Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nas wal hijara. Jagalah anak-anak kalian. Jagalah diri kalian. Keluarga kalian. Sebelum orang lain. Jagalah. Nah, masalahnya sekarang ini. Kita sudah <laughs> terhipnotis, Terhipnasi. Katakan terhipnotasi. Terhipnotis. terhipnotis sampai menjadi mabuk, sampai nggak sadar. <laughs> ini sekarang ini. Dengan apa? Televisi apalagi. Masing-masing dari kita seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan televisi. Nah, ini televisi yang paling rusak ini. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW juga. Di dalam hadisnya Nabi SAW bersabda luar biasa Nabi SAW. <laughs> Jadi kok bisa kita ini sebagai kaum muslimin ragu kepada Nabi Muhammad. Semuanya sudah dijelaskan. Dan semuanya nyata, terbukti. Apalagi zaman sekarang di zaman fitnah. Banyak hadis-hadis tentang zaman fitnah ini yang diungkapkan oleh Nabi subhanallah semuanya benar. Di antaranya kata Nabi Muhammad, ini aral fitana tatra'u ila buyutikum kal Aku melihat yang namanya fitnah-fitnah itu nanti itu masuk ke dalam rumah kalian seperti turunnya air hujan. Masuk ke dalam rumah kalian seperti turunnya air hujan sehingga mereka tidak tidak tidak perlu untuk bertatap muka dengan kamu cukup dengan fitnah yang mereka alurkan itu apa fitnahnya subhanallah televisi nih coba lihat kalau kita lihat kalau kita belajar di eh, di apa di, di ilmu masalah teknologi masalah permesinan dan masalah listrik itu cara kita mendapatkan antena di rumah kita itu mendapatkan dari satelit itu seperti hujan turun su turun lagi naik turun lagi turun lagi Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Nyata benar. Nah, cuma masalahnya kita bisa tidak menghindarkan televisi dari anak-anak. Jawabannya satu apa itu? Nggak bisa. Kalau kita cegah di rumah pasti lihat di tetangga. Nah, maka paling tidak tidak apa-apa ada televisi, tapi kita harus membatasinya. Kita harus membatasi apa yang dilihat. biar orang tua itu melihat. Jangan biarkan mereka itu melihat kepada program-program yang tidak mendidik. Jangan pun kita orang-orang yang foto itu Artis-artis ada berapa banyak artis yang mengatakan saya tidak mengizinkan anak saya untuk melihat kepada televisi nasional. Kenapa? Dia tahu sendiri ini rusak. Kok mereka sendiri yang yang pelaku pelakunya itu itu mereka tahu ini yang rusak gitu. Salah satu contoh bodohnya kaum muslimin, bodohnya kita semua ini ya Ingat nggak? Saya tidak pernah melihat sekalipun nggak pernah melihat itu. Tapi saya dengar ceritanya. Sinetron yang namanya pesantren rock and roll itu. Ada ya? Masih ada itu? Masih ada? Nah, coba lihat. Ini sebuah penghinaan bagi kaum muslimin sebetulnya. Masa mau kita dikatakan di, di digambarkan di situ ada pesantren, ada kiainya. Kiainya pacaran, masya Allah. <laughs> kiainya pacaran. Tapi semua kaum muslimin lihat ya, nimbrung sampai dapat citra berapa itu. Di mau 20 tahun kita kaum muslimin. Jadi akhirnya apa? ini kiai. Dijelaskan apa Pondok Pondatu kayak gini. Oh jadi ustadznya pacaran sama muridnya. Asik betul. <laughs> jadi itu semua itu hasil daripada konspirasi orang-orang barat. Caranya mereka itu luar biasa. Media itu adalah cara mereka nomor satu untuk menghancurkan moral-moral anak muda kaum muslimin dan muslimat ini. Kalau saya para hadirin, sekarang yang paling bisa kita lakukan sebagaimana saya katakan pada awal mula tadi, bahwasanya kesempatan kalau kita hadir majelis-majelis semacam ini kesempatan. Ini bukan majelisnya saya, bukan majelisnya masjid, uh, masjid jami tidak. Ini masjidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi anggap oleh karena kita Habib Ali setiap kita hadir majelis anggap yang mengajar itu bukan orang, bukan bukan orang itu tidak, tapi lihatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena bagaimana Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu warda beliau mengatakan undur ilah ma qala wa la tandur ila Lihatlah kepada apa dikatakan. Artinya apa? Yang dikatakan itu ayat Al-Qur'an, yang dikatakan itu hadis Nabi. Maka lihatlah kepada nabinya, lihatlah kepada Allah karena balanya itu maksudnya. yang lihat orangnya. Nah, karena manusia, namanya juga manusia, mereka itu tidak maksum. Mereka kalaupun wali, mereka cuma mahfud, nggak nggak maksum. Nah, tapi yang pasti itu adalah ilmu yang dibawa itu, itu adalah milik kita semuanya. Kita berhak untuk mendapatkannya. Dengan ilmu itu kita bisa menjaga sikap. Dengan ilmu itu kita bisa menjaga diri kita dari segala macam dosa. Dengan ilmu, ilmu itu kita bisa membentengi diri kita di segala macam fitnah yang terjadi zaman sekarang ini. Oleh karena paling tidak kalau sudah habis maghrib, habis isya, jangan biarkan mereka itu lihat televisi. Biarkan mereka itu mendengarkan pengajian. Anak-anak kita suruh baca roti, baca Al-Quran. Supaya mereka itu selamat. Nah, kita bayangkan kalau sekarang aja seperti ini, gimana nanti 15 tahun lagi? Gimana nanti 20 tahun lagi? Kalau kita melihat, saya, saya Alhamdulillah, saya langganan koran itu. Itu setiap hari saya nggak pernah baca langsung sampai habis, nggak. Saya cuma lihat aja, karena saya sebagai seorang yang terjun di masyarakat, baru tahu apa penyakit masyarakat sekarang ini. Untuk kita saling menasehati maksudnya. Kita lihat Masya Allah luar biasa sekarang. Baru-baru ini saya baca itu ada anak kelas 6 SD memerkosa. 6 SD memerkosa Masya Allah. Dan itu beramai-ramai lagi. <laughs> Beramai-ramai. Jadi berkata siapa? Anak SLB Anak hadiah tuh. Di kalau orang sama anak laki-laki SD, Masya Allah. Cara mereka melakukannya itu dari mana? Kalau bukan dari televisi. Kalau semua mereka tidak melihat hal-hal yang menggerakkan syahwat mereka, tidak bakalan mereka itu melihat seperti itu. Ternyata setelah diinterogasi, diinterogasi itu satu persatu, apa katanya? Iya, kami habis melihat film porno di handphone. <laughs> Jadi kita bayangkan kalau kita ini belum kita sudah kawin alhamdulillah. Yang belum kawin itu loh, kalau sudah melihat semacam itu. Kemudian dia bagaimana cara mengatasinya itu gimana? Pikirannya selalu ke situ, ke situ, ke situ terus. Kalau nggak dia onani, ya bilang kalau ada kesempatan dia berzina. Nah, ini sekarang dia zamannya. Mau dipikir, mau diproteksi bagaimana? Mau diproteksi gimana? Gak bisa sekarang ini susah. Teknologi. Ya, kalau kalau katanya eh, apa pemerintah itu katanya sekarang ini sudah diproteksi yang namanya apa handphone, GSM dan sebagainya. Iya GSM-nya diproteksi, tapi speednya, warnetnya. saya nah, kan berapa kali saya ceritakan, ada salah satu wali santri datang kepada saya memaksa untuk memasukkan anaknya di pesantren. Padahal umurnya masih 8 tahun, kita tidak menerima 8 tahun. Paling tidak sampai kelas 6 SD. Setelah itu saya katakan, jadi sini nerimanya 6 SD. Jadi biar ujiannya nggak keluar. Jadi nggak repotkan kita. Akhirnya kata dia maksa-maksa sampai dia mengemukakan alasannya. Ternyata apa para hadirin Masya Allah alasannya. Ini anaknya katanya kemarin itu. Dibawa sama tetangganya. Dibawa sama tetangganya. Menuju ke warnet. <laughs> Yang bawa itu umurnya 12 tahun yang dua 12 tahun. Bayangkan, coba anak saya heran kepada uh, yang jaga warnet itu kok bisa membiarkan anaknya umur 12 tahun sama 8 tahun masuk ke dalam warnet. Ya harusnya dia itu mempunyai zero, mempunyai kecemburuan. Sudah dia itu bekerja tidak baik di tempat yang tidak baik, kemudian dia itu tidak mencegah orang lain. karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai dia itu menyenangi untuk orang lain sebagaimana dicenangi untuk dirinya. Saya pengen masuk surga, saya pengen semua saudara saya masuk surga. Saya ingin terhindar dari dosa, maka saya ingin juga semuanya terhindar dari dosa. Kok bisa dia itu nggak ada pikiran semacam ini? Dimasukkan. Pulang-pulang si anak ini dengan lugunya anak tersebut, dia tidak, tidak bilang sama abahnya, bah, bah, bah. Kenapa nak? Itu bah, kemaluannya orang Amerika besar-besar ya katanya. Insyaallah. Luar biasa sekarang ini. Jadi mencobaan kita ini sekarang untuk zaman sekarang luar biasa. Gitu. Inilah zatnya. Kalau kita tidak tidak betul-betul membentengi keluarga kita, habislah kita. Jadi kita harus sekarang benar-benar terbuka mata kita ini. Bagaimana keadaan sekarang ini? Jadi luar biasa. Jangan samakan. Jangan samakan antara kita dahulu ketika remaja dengan anak-anak. Remaja sekarang sudah beda sudah. Inilah zaman yang dikatakan Nabi SAW. Kaifahantum Iza tazo nisa'ukum Wafasako syababukum. Bagaimana kiranya kalian kalau seumpama anak muda anak muda kalian ini menjadi fasik-fasik. Nah, sekarang ini rata-rata fasik. Coba tanya ke anak muda itu, kalau lihat perempuan itu yang gak pakai jilbab itu, kira-kira hukumnya apa? Tanya sama mereka. Pasti mereka mengatakan tidak apa-apa. <laughs> Padahal apa hukumnya? Haram. Tapi mereka biasa saja. Ada ketentuan dalam agama kalau seumpama mereka sudah biasa melakukan suatu pekerjaan yang haram, dosa demi dosa terus menerus, maka berarti dia fasik. Fasik. Dari situ aja sudah fasik. Apalagi pacaran, kalau sudah pacaran pasti fasiknya. <laughs> Sekarang anak-anak pacaran pasti fasik gitu. Nggak ada orang pacaran pasti tidak fasik itu nggak ada. Apalagi sama sekarang ini. Kalau sudah pacaran ya begituan. Supaya tahu para orang-orang tua ini pahami betul-betul. Jangan mau kita itu teledor sampai kita itu lupa dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Jadi sekarang ini ada sebuah moto, sebuah prinsip. Artinya apa? Kalau orang pacaran ya pasti begituan. Jadi hati-hati betul. Jangan kasih peluang. Kenapa? Nabi sendiri yang bersabda dalam hadisnya, "Man lahu waladun, man balagha lahu walad." Siapa di antara kalian yang punya anak sudah balik, wa amkanahu an yuzawijahu, falam yaf'al dan dia mampu. Untuk melahirkannya mampu. Tapi dia tidak melakukannya. Summa ahdasal walad. Kemudian si anak ini telah melakukan sesuatu. Sesuatu maksudnya apa? Zina kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Kanal ismu bainahuma. Dosanya itu tanggung sama-sama. Kita enak-enak di masjid, kita enak-enak di rumah, anak kita pada malam minggu seperti sekarangnya apelan keluar, sepeda motor boncengan. Apa hukumnya? Haram. berdua saja. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisu ma syaitan kata Nabi Muhammad SAW. Tidak berduaan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali pasti ketiganya siapa? Setan. Haram sudah jelas sudah. Dibiarkan begitu. Terus kadang-kadang mereka bergandeng tangan. Kadang-kadang mereka berciuman walaupun tidak berzina. Itu semua dosa semuanya. Dan orang tuanya yang di masjid itu dapat juga orang tuanya di majelis itu juga dapat timpal daripada dosanya sama nggak berkurang bukan 100 dibagi dua berarti 50 enggak 100 100 sama Udah itu kita itu sudah kita itu anak kita tidak menguntungkan kita, justru merugikan kita, kemudian kita takut kepada mereka. Masya Allah. kalau tegas kita. Terserah itu mau apa mau, mau apa saja yang mau kamu terserah. Tapi tanggung jawab ayah selama ayah masih hidup, saya harus mendidik kamu. Kalau kamu tidak mau didik, ya silakan kamu pergi sana. Tapi selama kamu berada di sini, saya harus mendidik kamu. Harusnya seperti itu. Jangan seperti yang saya ceritakan itu. Ada satu anak diapelin, akhirnya naik pada motor. Si perempuan naik. Udah itu pamitan sama ayahnya. Di depan saya ini, ayahnya mengatakan, anaknya mengatakan, ya jalan dulu ya. Oh iya nak, hati-hati ya di jalan. Masya Allah. <laughs> akan hati-hati di jalan. Padahal kalau dia meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan suruh khatimah oleh tiba. Kalau kecelakaan itu. Suruh khatimah dia meninggal. Didoakan lagi sama orang tuanya. Masya Allah. Saya tegur. Itu suaminya. Bukan, bukan Beb masih pacaran. Loh, kok masih pacaran? Pacarannya hukumnya haram, Pak. Gitu loh. Ya gimana lagi, Beb? Saya nggak berani ngelarang, Beb. Anak-anak sekarang ini beda sama anak-anak dulu, Beb. Saya ini sering, Beb, lihat di patroli itu, Beb. Orang tuanya dibunuh sama anaknya, katanya. Hanya karena itu kemudian kamu tidak melarangnya. Masya Allah. Kenapa itu ya? Tanggung jawab orang tua kita. Nah, oleh karenanya satu-satunya seperti yang dikatakan oleh profesor saya, dosen saya ketika di S2, Profesor Bawani, yaitu mata begini. Satu-satunya benteng untuk anak-anak kita tidak ada lain pesantren-pesantren kita. Kalau masih di rumah susah. Bahkan di pesantren pun tidak bisa menjamin. Tapi paling tidak sudah semaksimal mungkin kita lakukan. Kalau kita masukkan anak-anak kita pesantren, insya Allah selamat. Tapi kalau masih di rumah, apalagi nggak masuk mengenyam pendidikan di madrasah, habis. Pastikan itu. Catat baik-baik yang punya anak yang nggak ada di pesantren, nggak ada di madrasah agama, nggak pernah mengenyam ilmu agama, catat baik-baik. Lihat bagaimana kedepannya. Sekarang sudah luar biasa pengaruhnya sekarang ini. Jadi katanya saya punya guru waktu datang ke Indonesia, Habib Zain Smith dari Madinah. Dia katakan begini, kalau seumpama ada satu anak diikuti terus, diawasi terus selama 24 jam oleh gurunya, nggak pernah lepas dari pandangannya, dari pengawasannya, masih kalah dengan lingkungan yang ada sekarang ini. Masih kalah. Masya Allah coba lihat anak-anak kita kadang-kadang mereka nggak tahu yang namanya bahlul bahlul bilang bahlul eh bahlul bahlul misalnya aku bahlul itu saya tanya dari mana itu kata-kata bahlul Lalu itu di televisi itu. Itu apa itu? Film apa itu yang bahlul-bahlul terus dia ngajar itu. Masya Allah. Oleh karena Pak hadirin. Nah. Jadi kehidupan ini adalah mencari keselamatan. Memang kita hidup di zaman fitnah. Memang ujian kita itu lebih besar daripada orang dahulu. Tapi kita mendapatkan harta lebih gampang daripada orang dahulu. Walaupun tidak ada berkahnya. Beda dengan orang dahulu. Susah mendapatkannya, tapi berkah didapatkan oleh mereka. Nah, tapi masalahnya ujiannya, cobaannya melebihi daripada orang-orang sekarang ini. Nah, oleh karenanya, jadi kalau datang ke tempat ini, niatkan. Ya Allah, anak niat ya Allah, minta keberkahan hidup. Artinya berkaitan sama hartanya semua diberkati. Ya Allah, aku minta supaya selamat dunia akhirat. Ya Allah, aku minta selamatkanlah keluarga saya, keturunan saya sampai hari kiamat. Harusnya seperti itu, paling tidak kita itu memperhatikan kepada anak keturunan kita sebelum orang lain. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Barang siapa yang tidak ikut prihatin dengan apa yang terjadi di antara kita, maka dia bukan termasuk kita. Jadi paling tidak, kita perhatian pada keluarga. Perhatian kepada anak cucu kita. Mungkin waktu kita berdoa diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin pada waktu kita di tempat yang semacam ini, kemudian kita menengadahkan tangan kepada Allah Ta'ala, dikabulkan Allah Ta'ala, masukkan. Masukkan ke dalam api yang dikabulkan Allah Ta'ala itu anak-anak kita, keturunan kita. Supaya mereka itu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya mereka itu dapat selamat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masalahnya ini. Banyak di antara anak-anak muda kita sekarang ini. Yang mereka itu nggak paham. Untuk apa sih ini hidup ini? Untuk apa? Nggak ada. Mereka itu mempunyai orientasi hidup ini mereka hampir dikatakan nggak tahu. Untuk apa nggak tahu? Jalani saja. Nah, gitu balik. Jadi mereka sudah lupa jadi kehidupan ini adalah sebuah cobaan, sebuah arena menuju kesuksesan, bukan menuju kegagalan. Tapi banyak di antara kita yang gagal, Alhamdulillah. Karena apa? Mereka tidak punya panduan sebagai sebagai yang mengarahkan ke sebuah tata cara menjalani kehidupan mereka nggak punya. Kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara membakti orang tua? Nggak paham. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Bagaimana cara melaksanakan sholat lima waktu? Tidak paham. Kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana cara melaksanakan puasa Ramadan? Tidak paham. Padahal yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu, itu rata-rata wajib niat. Sedangkan diantara niatnya, diantara syaratnya niat itu adalah al-ilmu bil manwi. Setiap orang itu harus tahu Sebelum melaksanakan syariat tersebut dia harus tahu dengan seluk-beluk apa yang diniatinya. Rukunnya sholat itu apa? Syarat sahnya sholat itu apa? Yang membatalkan sholat itu apa? Baru sholat. Begitu pula wudhu, begitu pula puasa, begitu pula syariat-syariat yang lainnya. Kita diperintahkan juga untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang haram. Kita pernah menjelaskan kepada anak-anak kita, nah zina itu haram, nah homo itu haram, Nah, ada batasan agama bagi mereka yang, mata, yang melakukannya itu begini begini. Pernah kita lakukan itu? Tanggung jawab kita semuanya. Nah, itulah masalahnya. Oleh karenanya Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Inna min azwajikum wa uladikum aduan lakum fahzaruhum." Sungguh di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian merupakan sebuah musuh bagi kalian, bagi kalian. Apa itu? Siapa musuh itu? Yang tidak dididik Istri enggak dididik, anak-anak enggak dididik. Nah, mereka akan menjadi musuh kita nanti. Pada saat kita sangat membutuhkan mereka, justru mereka melupakan kita. Kapan kita sangat membutuhkan pada anak-anak kita? Nanti di akhirat. Karena kita masing-masing itu merasa pesimisme. Dengan amal kita ini yang sangat-sangat pas-pasan ini pesimis. Nanti di akhirat nanti. Sehingga apa? Setiap orang itu cari-cari cari-cari mungkin ada titipan-titipan kebaikan. Oh ini, anak saya melihat ini, dia pernah memukul saya, ah, saya minta kebaikannya. Oh ini pernah mencuri harta saya, saya mau minta kebaikan. Dicari semua orang itu yang semacam ini. Diingat-ingat dan subhanallah semuanya ingat perawan itu. Hati-hati makanya pak. Inilah kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bangkrut itu seperti itu. Ketika ditanya kepada sahabat, siapa orang bangkrut itu? Orang bangkrut adalah yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya. Kata Nabi Muhammad tidak. Yang datang dengan banyak puasa, banyak sodako, banyak amal kebaikan. Tapi dia itu pernah melukai orang ini, pernah menyakiti hati orang ini. Maka ini mengambil hasanatnya, ini mengambil hasanatnya. Akhirnya dia menjadi orang batil. Itulah. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua yang ada di tempat ini selamatkan oleh Allah Ta'ala. Dari segala macam fitnah, dari segala macam dosa, dari segala macam keadaan-keadaan yang tidak engkau ridhoi. Ya Allah bagi kami semua ya Allah. Selamatkan kami semua, keluarga kami, anak keturunan kami. Dan semua kaum muslimin ya Allah selamatkan mereka semuanya ya Allah. Dari segala macam fitnah, dari segala macam dosa. Sehingga kami semua menutupi ajal kami di dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah sebagai kunci daripada segala macam kesuksesan kebahagiaan di akhirat kelak nanti amin ya rabbal alamin wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin